Terlebih kita mendapatkan nikmat yang kebanyakan manusia diharamkan oleh Allah Azza wa Jal dari nikmat tersebut yaitu nikmat untuk berusaha berjalan di atas manhaj as-salaf jalan para sahabat para tabi'in wa atba'ut tabi'in yang tidak lain adalah jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam maka ini nikmat yang lain azimah yang juga besar yang wajib atas kita semuanya syukuri. Majlis kita kali ini Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah diberi judul meniti jejak generasi terbaik. Dan insya Allah ta'ala bukan pembahasan yang asing bagi kita semuanya. Namun maksud dari judul ini sebenarnya adalah kita ingin membaca sebuah risalah dari risalah yang ditinggalkan oleh para ulama kita. Risalah yang saya maksud adalah kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan daurah yang diadakan ini tentunya tidak cukup untuk membaca risalah kita ini. Namun maksud dari kita memilihkan risalah ini adalah sebagai mukaddimah untuk kemudian antum mempelajari risalah ini bersama asatidah al-afadil yang lain dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kebaikan fid dunya wal akhirah. Taib. Kita awali dengan beberapa mukaddimah. Mukaddimah yang pertama, ma'asyiral ikhwah, rahimani rahimakumullah adalah pembahasan tentang wajibnya kita untuk berpegang teguh untuk berjalan menapaki jalan para sahabat tabi'in wa atba'u tabi'in nah wajib bagi kita untuk menapaki jalan mereka. Ini perkara yang telah disepakati. Dalla alaihil kita wa sunnah wa ijma wa, wa aqwal ahli sunnati wal jamaah. Ditunjukkan oleh ayat-ayat Al-Quran. Wa sunnah an-nabawiyah yang menunjukkan akan wajibnya kita untuk berpegang teguh dan berjalan di atas jalan generasi yang mulia, yang terbaik, ashabun Nabi SAW, wa tabi'in, wa adba'u tabi'in.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 Ashabun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin. Jalannya sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Maka kami akan palingkan dia kepada arah dia berpaling dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahanam dan neraka jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahiman rahimakumullah di antara dalil ketika Allah mengancam hambanya dengan neraka jahanam karena dia berpaling dari jalannya Rasul dan tidak mengikuti jalannya sahabat dalil bahwasanya mengikuti jalannya Rasul mengikuti jalannya sahabat hukumnya apa wajib. Tidak ada ceritanya sunnah hukumnya tidak ada. Yani mustahab boleh iya boleh tidak tidak bisa. Ya. Diancam oleh Allah dengan ancaman seperti ini. Ini dalil bahwasanya mengikuti sabil al-mu'minin. Mengikuti jalannya al-mu'minin. As-sahabah hukumnya wajib. Nah, ini wajib kita pegang baik-baik. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang munafikin pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan seterusnya ila yaumil qiyamah untuk beriman seperti imannya sahabat. Namun mereka berpaling. Ini dalil yang kedua. Yaitu apa yang Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah di awal surat Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha'u walakin la apa ya'lamun iya yeah. walakin la ya'lamun Baik Demikian Allah berfirman dalam ayat ini. Wa idza qila lahum dan ketika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik dan ini berlaku untuk seluruh manusia. Aminu kama amanan nas, berimanlah kalian seperti imannya manusia. Manusia yang dimaksud pertama kali dalam ayat ini siapa? Sahabat. Al-Qur'an turun di masa sahabat. Maka yang masuk pertama kali ya dalam kalimat anas di sini dan tidak bisa tidak anas yang dimaksud adalah siapa as-sahabah ketika mereka orang-orang munafik dikatakan berimanlah kalian seperti imannya manusia berimanlah kalian seperti imannya sahabat kalau mereka mengatakan menolak anu minu kama amanas sufaha Apakah kita harus beriman seperti imannya mereka orang-orang yang dungu? Naudzubillah min dzalik. As-sahabah dikatakan orang-orang yang mada safi. Maka Allah hukumi mereka ala innahum humus sufaha. Mereka itulah sesungguhnya orang-orang yang dungu. safi. Namun mereka tidak tahu. Jahil. Nah, ayat ini adalah celaan dari Allah Azza wa Jal kepada orang-orang yang tidak mau beriman seperti imannya siapa? Sahabat. Berarti beriman seperti imannya sahabat. Dan iman itu terdiri dari tiga hal. Apa? Terdiri dari tiga hal, iman itu. Pertama dalam hati i'tiqad. Ya, al-iman itu terdiri dari i'tiqad bil qalb wal qaul bi lisan wal amal bil jawari. Maka wallahu al, wallahu taala a'lamu bisawab kita diperintahkan untuk beriman seperti imannya sahabat. Berakidah seperti akidahnya man sahabat. Berbicara seperti ucapannya man sahabat. Beramal seperti ucap amalannya siapa? Sahabat. Aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian seperti imannya sahabat. i'taqidu kama i'taqada as-sahabah. Iktikadlah kalian seperti iktikadnya para sahabat. Berbicara kalian beramalah seperti amalan para sahabat. Dan orang-orang yang berpaling dari jalannya mereka itulah orang-orang yang dihukum oleh Allah sebagai orang-orang yang safih. Ala innahum humus sufaha. Mereka itulah orang-orang yang safih. Tayyib. Bismillah. Cukup dua ayat ini. Sebagaimana tampak jelas menunjukkan wajibnya kita untuk meniti, menempuh jalannya para sahabat, generasi terbaik umat ini. Adapun dalil dari as-sunnah Kadzalika al-ahadis al-katsirah. Hadis yang sangat banyak. Dan di antara yang paling masyhur dari hadis-hadis tersebut adalah sabda Nabi SAW ketika menyebutkan iftirakul ummah. Umat ini akan tercerai-berai sataftariku hadhil ummah ala salasin wa sab'ina firqah. Umat Islam ini akan berpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar, kata Rasul. Semuanya finnar, illa wahidah, kecuali satu. Nah, ketika menjelaskan yang satu ini, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sebagian riwayat beliau mengatakan humul jamaah. Mereka lah adalah atau mereka adalah man al jamaah. Dalam riwayat yang lain menjelaskan siapa mereka ini. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas jalanku ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Yaitu orang-orang yang berjalan di atas jalanku dan jalan sahabat-sahabatku. Naam. Barakallahu fikum. Fahada dalilun wadihun jaliyun ala wujubi ittiba'i tariqatihim. Dalil yang jelas, wadih, yang menunjukkan wajibnya kita mengikuti jalannya mereka. Karena keselamatan kita, ya, ditolongnya kita oleh Allah Azza wa Jal, selamatnya kita dari iftirakul ummah yang demikian menghancurkan umat ini, selamatnya kita dari itu, selamatnya kita dari perpecahan itu adalah dengan mengikuti jalan beliau wa ashabihi dan jalannya sahabat-sahabat beliau. Naam. Demikian juga dalam hadis lain yang masyhur dan ini mahfuzah walhamdulillah dihafalkan oleh salafiyun dan ini diantara kelebihan salafiyin mereka berusaha untuk mengerti dalil berusaha untuk mengenal dalil jika memiliki kemampuan menghafalkannya. Dan saya yakin ini dalil yang sering didengar bahkan mahfuz dihafalkan. Sabda Nabi SAW, fa innahu man ya'ish minkum mada fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam fa innahu man ya'ish minkum sungguh orang yang hidup di antara kalian sayara ikhtilafan katsira akan melihat khilaf perselisihan perpecahan yang sangat banyak alaikum bisunnati maka di saat itu alaikum wajib atas kalian bisunnati dengan sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin dan sunnah atau jalannya al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali wa haula'i ashabun Nabi SAW wa kibaruhum mereka adalah sahabat-sahabat Rasul dan kibar ashabin Nabi SAW diperintahkan untuk mengikuti jalannya mereka jika ingin selamat tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengan itu. Dengan sunnahku, sunnah al-khulafa al-khulafa ar-rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Dengan itu kalian akan selamat. Ini juga menunjukkan wajibnya kita untuk berpegang teguh dan meniti jalan sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Nah. Bismillah. Adapun ucapan salaf, ucapan ulama maka sangat-sangat banyak. Sangat banyak. Hampir di semua kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah ada pembahasan ini. Wajibnya berpegang, meniti jalan generasi terbaik. Ashabur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah. Seperti ucapan Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani Imam Darul Hijrah berkata Imam Anas bin Malik atau Imam Malik bin Anas afwan Taib sering terbalik ini sahabat Anas bin Malik dengan Imam Malik bin Anas tidak ada hubungan ya tidak ada hubungan ya kalau Imam Malik, Malik bin Anas Al-Asbuhi Al-Madani. Kalau Anas Anas bin Malik, ya, sahabi. Malik bapaknya Anas kafir. Mata ala syirik. Ya. Mati di atas kesyirikan. Ibunya Ummu Sulaim. Yang kemudian menikah dengan Abu Abu Talha. Ya. Yang kisahnya masyhur sebagaimana antum ketahui, kisah siapa? Ya, ini dua orang ini baik bapaknya Abu Talha atau Anas bin Malik punya kisah yang masyhur. Adapun Abu Talha dan Ummu Sulaim kisah yang masyhur. Ya, ketika memiliki seorang putra yang ya masih kecil, sakit, panas, antum tahu kisahnya. Ya. Meninggal dalam keadaan Abu Talha di luar sholat e, bersama dengan Nabi SAW. Sampai pulang ke rumah, ya sudah di apa namanya dirapikan oleh istrinya Ummu Sulaim ya sempat Abu Tolha datang bersama dengan para sahabat yang lain disuguhi makan hidangan malam sudah seperti biasa tidak ada masalah ya. padahal musibah besar anaknya meninggal tapi subhanallah Ummu Sulaim menyiapkan hidangan untuk para tamu eh, suaminya begitu selesai bertanya Abu Tolha bagaimana keadaan anak kita sekarang sudah tenang. Ya, salah paham ini. Ya. Dikira tenang apa namanya? Tenang sudah tidak sakit, maksudnya tenang, meninggal dunia tidak gerak sama sekali. Nah, meninggal ya ini namanya. Ya, baik. Ya karena kabarnya tenang ya sudah. Tidurlah Abu Talha bersama dengan istrinya Ummu Sulaim. Terjadilah apa yang terjadi. Ya. Taib kemudian baru dikabarkan. Itu pun dengan cara yang baik, tidak langsung bi anakmu mati. <laughs> Tidak. Melalui tahap proses. Nah, ya. Baik. Ini sekaligus kita ingin melihat jejak generasi salaf ini dalam keluarga. Ya, kan? Jadi lu apa hubungannya kisah ini? Labas nah, ada hubungannya. Ini salah satu contoh kehidupan apa? Salaf. Kata Ummu Sulaim. Ya. Bertanya atau berkata kepada suaminya Abu Talha, wahai suamiku, apa pendapatmu seandainya ada orang yang menitipkan kepada kita amanah barang atau apa? Sampai waktu yang ditentukan datang orang ini meminta amanah yang dititipkan kepada kita, apakah engkau akan menahannya atau engkau akan berikan? Ya, tentu kita berikan. Tidak ada rasa berat hati dan kita lepaskan. Ya. Kemudian sang istri mengatakan anak kita amanah dari Allah. Nah, ah, sudah paham ya. ya. Meninggal. Marah Abu Talha ini. Nah. Ya. Baik. Ala kulihal demikianlah ikhwan. Kisah yang masyhur pada diri Abu Talha. Adapun kisah yang masyhur pada diri Anas, ini kisah yang lain. Ini juga salah satu jejak salaf yang kita ingin melihat adalah Ummu Sulaim menginginkan sang putra menjadi orang yang baik. Maka Ummu Sulaim berusaha mencari pendidik yang terbaik untuk anaknya. Dan Ummu Sulaim tidak mendapatkan pendidik yang terbaik kecuali siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dirinya, bukan suaminya, bukan orang lain. Maka begitu Ummu Sulaim mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai ke kota Madinah, yakni hijrah dari Makkah ke Madinah, langsung Ummu Sulaim datang kepada Rasul membawa anaknya Anas bin Malik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang masih muda, sebagian riwayat mengatakan ketika itu Anas berumur 8 tahun. Dalam riwayat yang lain umur 10 tahun. Ala kulihal masih 10 ke bawah dibawa Anas bin Malik oleh Ummu Sulaim. Ya Rasulullah ini Anas kecil, anakku. Saya ingin dia menjadi khadim pembantumu. Yani direlakan anaknya untuk tidak berkhidmah untuk dirinya. Berkhidmah kepada siapa? Rasul SAW. Membawakan sandalnya Rasul, membawakan air wuduknya Rasul, membawakan keperluannya Rasul, disuruh oleh Rasul. Inilah pekerjaan Anas bin Malik, pekerjaan yang sangat mulia, khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Nabi. Ya, karena tidak diragukan hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup di dalam pengawasan dan didikan Rasul Allah Azza wa Jal adalah kebaikan bagi seorang manusia. Diterima oleh Nabi SAW. Dan ketika itu tidak lupa Ummu Sulaim meminta kepada Nabi untuk mendoakan anaknya. Ya Rasulullah, doakan Anas. Maka ada doa yang sangat masyhur dari Nabi SAW mendoakan Anas bin Malik. Ya. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Nah, ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, panjangkanlah umurnya, dan berkahilah ini penting juga ini bukan hanya minta banyak anak banyak harta enggak berkah itu nah. dan berkahilah apa yang kau berikan kepadanya fa subhanallah doa yang mustajab Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu meninggal dunia pada tahun 93 Hijriah waqat balagha min umrihi aksar min mi'ah umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Panjang ini umur. Dan beliau memiliki putra lebih dari 100. Ya, anak cucu juga banyak. Sampai beliau memakamkan anak-anak beliau saking panjang umurnya. Ya anak-anaknya sudah meninggal duluan. Nah, nguburkan anaknya, nguburkan anaknya, nguburkan cucunya terus demikian beliau radhiyallahu taala anhu. Dan beliau termasuk sahabat yang kaya raya. Di antara yang disebutkan tentang beliau, beliau memiliki kebun korma yang setiap tahunnya panen dua kali. Padahal tidak seperti biasa. Panen seharusnya sekali. Marotain dua kali. Subhanallah, Allah berikan harta yang banyak kepada Anas bin Malik. Nah, dari sini juga kita tidak tidak mengapa untuk berdoa pada Allah untuk dipanjangkan umurnya, ya, diberi keturunan yang banyak. Tapi jangan lupa minta apa? Barokah. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait. Penting. Tayyib. Kembali kepada permasalahan yang dengannya kita masuk kepada kisah ini. Yaitu ucapan Imam Malik bin Anas Imam Malik bin Anas mengucapkan suatu kalimat yang juga menunjukkan tentang wajibnya kita untuk mengikuti jalan salaf. Jalan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik bin Anas, "La yasluhu akhiru hadhihi al-ummah illa illa bima saluha awwaluha." Demikian kurang lebih ucapan Imam Malik. Tidak akan baik umat ini. Tidak akan mulia umat yang datang belakangan. Kita ini tidak akan mulia, kita ini tidak akan baik. Kecuali dengan kita menempuh jalan yang dengannya sahabat menjadi baik. Kecuali dengan jalan yang awal dari umat ini menjadi baik. Dan awal dari umat ini tidak lain adalah ashabun nabi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam demikianlah ma'asyiral ikhwah dakwah tidak akan menjadi baik kecuali mengikuti jejak para sahabat dalam berdakwah nah umat tidak akan jaya kecuali dengan mengikuti jalan para sahabat di dalam membina umat. demikian seterusnya Cukup insyaallah taala mukaddimah yang pertama ini. Beberapa dalil dari Al-Qur'an was sunnah dan juga akwal a'immah para imam dan para ulama ahli Sunnah wal jamaah yang semuanya menunjukkan wajibnya kita meniti generasi atau jalan generasi yang terbaik, yang mulia, yaitu jalannya ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Bismillah. Muqaddimah yang kedua. Muqaddimah yang kedua ini sifatnya adalah peringatan kepada kaum muslimin. tahdir kepada kaum muslimin dari upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam minal yahud wan nasar wal munafiqin wa ashabul hawa dari upaya-upaya mereka menjauhkan umat ini dari generasi yang terbaik. Mereka faham bahwasanya umat ini tidak akan jaya, tidak akan mulia kecuali kalau memiliki hubungan erat dengan generasi terbaik umat ini. Faham mereka itu. Maka ada upaya-upaya yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Minal Yahud wal Nasara wal munafiqin untuk memutus rantai hubungan antara umat Islam dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan muncullah kelompok-kelompok sesat yang mereka mencela sahabat bahkan sebagiannya mengkafirkan. Mungkin antum bisa menyebutkannya. Ar-Rafidhah Al-Khawarij Al-Mu'tazilah dan yang lainnya yang mengikuti jalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah menebarkan kebencian kepada generasi yang paling mulia ini. Ar-Rafidah agama yang satu ini telah mengkafirkan semua sahabat Rasul kecuali hitungan tangan saja dalam kitab-kitab mereka, mereka mengatakan sungguh sahabat-sahabat Nabi telah kafir, telah murtad. Sesudah wafatnya Rasul SAW kecuali. Beberapa orang disebutkan. Miqdad Ibn Aswad. Salman Al-Farisi dan Abu Dhar Al-Ghifari. Haulai salasa. Tiga orang ini saja yang tidak kafir. Ditambah dengan Ahlul Bait versi mereka. Ahlul Bait versi mereka. Karena versi Ahlul Sunnah dengan versinya mereka beda. Ya. Ali bin Abi Talib, Fatimah, Al-Hasan wal Husain. Ini saja yang tidak kafir. Ya. Adapun istri-istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummul Mukminin atau Ummahatul Mukminin yang sesungguhnya mereka termasuk ahlul bait, mereka keluarkan dari ahlul bait dan mereka hukumi Ummahatul Mukminin sebagai orang-orang yang kafir. Wal billah. Al-Khawarij juga sama. Qatalu Utsman wa qatalu Ali. Memerangi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kadzalika Al-Mu'tazilah. Dan sangat disayangkan saat ini pun banyak di antara kaum muslimin yang terbawa. Yani mereka bukan orang-orang yang mungkin secara apa namanya orang awam, yani orang awam sesungguhnya mereka. Namun karena banyaknya provokasi, banyaknya pembicaraan-pembicaraan bahkan dimasukkan dalam kurikulum-kurikulum pendidikan. Ya. Ini juga harus berhati-hati. Akhirnya terbawa untuk kemudian mencela sahabat. Ya. Seperti misalnya ucapan yang tidak baik kepada Khalifah Utsman ibnu Affan ya. sebagai seorang yang nepotisme, sebagai orang yang lemah. Ya. Ini disebutkan dalam pelajaran-pelajaran kurikulum pendidikan. Yang seperti ini, maashirul ikhwah rahimah rahimakumullah, menunjukkan tentang betapa pentingnya kita untuk mengerti hakikat kemuliaan ashabun Nabi SAW kemudian kita berjihad yakni berjuang untuk menebarkan keindahan generasi terbaik ini kemuliaan generasi yang terbaik ini dan ini diantara upaya untuk memperbaiki umat dari segala macam kejelekan yang sedang menimpa umat ini nah ini mukaddimah yang kedua dari apa yang ingin saya sampaikan yakni hendaknya seorang berhati-hati dari semua subhat-subhat dan juga ucapan-ucapan yang memocokkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kita akan masuk kepada pembahasan insyaallah taala. Mukaddimah yang ketiga ini terkait dengan semangat para ulama untuk menukilkan kepada kita tariqah, aqidah, wa manhaj ashabin Nabi sallallahu Karena pentingnya kita untuk mengikuti, meniti jalan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, maka kita dapatkan para ulama kita sangat bersemangat untuk menukilkan, menyampaikan kepada umat tentang jalan mereka ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Seperti apa yang akan kita baca ini. Kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Taib. Menukilkan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Manhaj ahlu sunnah wal jamaah. Menukilkan akidah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menukilkan manhaj sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum dinukilkan kepada kita. Demikian juga Imam Syafi'i rahimahullah wal Imam Malik ya. Al Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim mereka memiliki semangat untuk menukilkan kepada kita ya akidah wa tariqatul rasuli wa ashabihi akidah Nabi SAW dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Saya akan bacakan mukaddimah dari syarah kitab usul as-sunnah lil Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Nah, saya akan bacakan sepintas sebagian dari mukaddimah yang beliau sebutkan dan antum bisa membaca sendiri insyaallah taala. Kata Syekh Rabi Fa innal aqidata al-islamiyata allati ja'at biha risalatu kulluha hiya bimanzilatin 'azimatin fil Islam idh hiya aslul Islam wa hiya miqyasun li sahihid din wa fasadihi aw fasidihi Kata beliau, sesungguhnya akidah Islam ya, yang dibawa oleh seluruh para rasul memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Nah, karena akidah ini adalah aslul Islam, pokok Islam. Dan dengan akidah inilah akan menjadi sahih seorang di dalam agama atau rusak agamanya. Kalau akidahnya baik, maka agamanya baik. Demikian juga ketika akidahnya batil, fasid, maka akan fasid pula maka agamanya. Wa min huna ihtamma ulama'ul Islam ulama'u ahli sunnati wal jamaah bibayani hadhil aqidah wa syarhiha wa da'wah ilaiha wa dhabbi anha وألفوا في ذلك مؤلفات وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات dari sinilah karena pentingnya kita mengerti tariqatus salaf aqidatus salaf manhajnya mereka dari sinilah kemudian para ulama Islam mereka memberikan perhatian yang sangat untuk menjelaskan jalan mereka ini menjelaskan akidah mereka ini mensyarahnya, menjelaskannya, mendakwahkannya, membelanya dan mereka juga allafu mereka menulis muallafat karya-karya yang terkumpul di dalamnya penjelasan tentang tariqah, jalan, akidah, manhaj generasi terbaik ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Walaqad ullifat fi dzalikal kutub as-saghirah wal kabirah. Dan kalau kita lihat telah ditulis banyak karya baik yang besar atau yang kecil dan diantara kitab-kitab yang telah ditulis disebutkan di sini oleh Syekh Rabi kitab As-Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hambal Was-Sunnah karya Al-Khallal dan Khallal ini muridnya Imam Ahmad Al-Khallal ini muridnya Imam Ahmad juga kitab as syariah lil Ajurri wa syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah lil lalikai karya Imam Al-Lalikai kemudian Al-Ibanah Sughra wal Ibanah Kubra karya Ibnu Battah dan seterusnya termasuk di antara kitab tersebut yang ringkas dan sangat penting adalah kitab yang ada di hadapan kita ini Usul As-Sunnah karya Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Naam. Kata Syekh Rabi, "Wa minar rasail al-mukhtasara allati ullifat li bayanil aqidah." Hadzal kitab alladhi allafahu al-Imam Ahmad rahimahullah, imam ahli sunnati wal jamaah. Dzalikal imam al-Jabal al-Azim, Jabalus Sunnah. Jabalul Az-Zuhud wal Wara. Dan di antara risalah-risalah yang mukhtasarah, yang ringkas, yang telah ditulis oleh para ulama untuk menjelaskan akidah, menjelaskan manhaj ahli sunnati wal jamaah adalah risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad ini, Imam ahli Sunnah wal Jamaah yang berjudul Usul As-Sunnah. Kitab Usul sunnah lil Imam Ahmad. Nah. Bismillah. <clears throat> Dan kitab ini, risalah ini adalah risalah yang azimah. Yang sangat agung. Penting. Di dalam masalah ini. Nah, saya ulangi lagi, ikhwan. Ini muhim, ini penting sekali. Ya. Kitab yang ada di hadapan kita ini memiliki keistimewaan. Taib. Kenapa memiliki keistimewaan? Karena yang pertama, ikhwan. Penulis dari risalah ini adalah seorang yang masyhur di kalangan kaum muslimin. Dan disepakati tanpa ada khilaf, beliau adalah imam dari imam ahlus sunnah wal jamaah. Jadi yang bicara tentang akidah alusunah adalah imamnya. Iya. Ya. Kalau kita punya sakit, ya. kita ingin mencari dokter apa ini? Biasa atau spesialis? Nah, spesialis. Kalau bisa subspesialis. Ya. Kan demikian ya. Nah. Ya. Dalam urusan dunia. Dan ini yang bicara tentang akidah ahlus sunnah wal jamaah adalah imam. Dari imam ahlus sunnah wal jamaah bukan sembarang orang. Sehingga ucapan-ucapan beliau betul-betul ucapan yang bernilai. Ucapan orang yang mengerti tentang akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ucapan orang yang faham tentang jalannya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Ucapan orang yang mengerti jalannya para tabi'in wa atba'ut tabi'in dan ucapan orang yang mengerti jalan-jalan yang menyimpang dari jalannya ahlu sunnah wal jamaah. Ini Imam Ahmad bin Hambal. Nah, jadi tidak ada orang yang mengatakan, wah ini orang biasa. Tidak ada, sudah. Ya. Masa orang seperti ini bicara tentang akidah ahlu sunnah? Tidak ada. Karena yang bicara adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kemudian beliau rahimahullah adalah orang yang sangat dekat zamannya dengan zaman generasi terbaik. Beliau adalah orang yang sangat dekat zamannya dengan zaman generasi terbaik. Kita bisa mengetahui itu dari sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau memiliki hadis-hadis yang sangat banyak yang disebut oleh para ulama dengan istilah as-sulasiyat. As-sulasiyat dari kalimat salasah. Yani yang menjadi perantara antara beliau dengan Rasul hanya berapa orang? Tiga orang. Nah, ini yang dimaksud dengan mana? As-sulasiyat. Yang menjadi perantara antara Al-Imamu Ahmad rahimahullah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya berapa? Tiga orang. Tiga generasi. Rasul SAW. Di bawahnya Rasul siapa? Sahabat tentu. Kemudian setelah sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in, atba'u tabi'in. Kemudian setelah itu Imam Ahmad bin Hambal yakni masa yang sangat qarib, sangat dekat. Bainahu wa baina zamanir Rasul, bainahu wa baina zamani sahabah, bainahu wa baina zaman zamanit tabi'in, bahkan ittasalat ya, bersambung dengan zaman mada atba'u at-tabi'in. Bisa difahami nih, ikhwan? Ya. Yakni kalau beliau bercerita, kalau beliau berbicara tentang Jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya atba'u tabi'in adalah berbicaranya beliau tentang orang-orang yang dekat dengan beliau rahimahullah. Dan semakin dekat dengan zaman kenabian, maka semakin baik generasi tersebut. Dan mereka semakin faham dan lebih mengerti daripada orang-orang yang mada, yang jauh. Nah, Antum bayangkan. Ya. Orang seperti beliau ini, ikhwan, yang sangat dekat dengan zaman-zaman terbaik ini, tentu tidak akan sembarang berbicara. Mesti beliau adalah orang-orang yang betul-betul mengerti tentang tariqah jalannya sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa at-tabi'in wa atba'ut tabi'in. Naam. Ini kelebihan di antara kelebihan risalah ini dari sisi penulisnya. Beliau adalah Imam Ahmad bin Hambal, imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah dan beliau adalah orang yang sangat dekat dengan zaman generasi terbaik. Kata Nabi SAW, generasi terbaik itu tiga. Khairun nasi karni summa ladzina yalunahum summa ladzina yalunahum sebaik-baik generasiku adalah generasi atau sebaik-baik manusia adalah generasiku yakni para sahabat summa ladzina yalunahum kemudian orang-orang sesudahnya summa ladzina yalunahum yaitu para tabi'in dan orang-orang sesudahnya yakni atba'u at-tabi'in na'am Taib. Wal Imam Ahmad ya. terjemah beliau biografi beliau juga biografi yang demikian indah fahuwa Imam Ahmad bin Muhammad ibnu Hanbal al Shaybani juga adalah Ahmad bin Hanbal al Shaybani. wulida bi Baghdad beliau lahir di Baghdad pada tahun 164 Hijriah. Tahun 164 Hijriah. Nah, adapun wafat beliau adalah tahun 241 Hijriah. Ini wafatnya beliau. Tahun 241 Hijriah wa umruhu dan umur beliau ketika wafat kurang lebih sab'a wa sab'in 77 tahun nah ini Imam Ahmad bin Hambal dan beliau ini adalah termasuk orang-orang terbaik bahkan guru beliau al-imam syafi'i rahimahullah memuji Imam Ahmad bin Hambal Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan kharajtu min Baghdad fama khallaftu biha rajulan afdal wala a'lam wala afqah min ibni Hambal demikian kata Imam Syafi'i rahimahullah saya keluar saya meninggalkan Baghdad dan saya tidak menjumpai orang yang terbaik di negeri itu yang lebih berilmu yang lebih fakih melebihi Imam Ahmad bin Hambal pujian dari Imam Syafi'i rahimahullah Ibrahim Al-Harbi mengatakan Ra'aitu Ahmad bin Hanbal fara'aitu ka'anna Allah jama'a lahu ilmal awwalin wal akhirin Saya melihat Imam Ahmad bin Hanbal dan saya melihat seakan-akan Allah telah membukakan untuknya ilmu-ilmu al awalin wal akhirin yakni ilmu yang sangat banyak maksudnya ya yeah. tentunya bukan hulu yang dimaksud mengumpulkan ilmunya para nabi, para rasul dan seterusnya bukan. Ya. Yakni beliau memiliki ilmu yang luas. Ilmu tafsir wa ilmu hadis, ilmu kitab wa sunnah. Dan ini beliau dapatkan karena taufik Allah Azza wa Jalla kepada beliau. Kemudian al-jid wal ijtihad. Semangat dan perjuangan beliau yang luar biasa. Dan ini sekaligus juga memicu kita untuk semangat menuntut ilmu. Nah, adalah Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ditinggal oleh ayahnya dalam keadaan beliau masih kecil, yatiman, yatim. Dan sesungguhnya keyatiman itu bukan menghalangi seorang untuk menjadi orang yang baik, orang yang mulia. dan yang paling baik adalah Nabi kita, apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam kana yatiman. Dan banyak di antara ulama kita yang yatim. Al-Bukhari rahimahullah. Termasuk juga Imam Ahmad bin Hanbal. Maka beliau tumbuh di masa kecil dalam keadaan demikian, yatim. Ya, juga kehidupan yang tidak luas, bukan orang yang kaya raya. Yakni demikian Imam Ahmad bin Hambal. Namun semangat di dalam menuntut ilmu ya, demikian besar. Dan di antara guru beliau rahimahullahu taala yang beliau mulazamah terhadap guru beliau adalah guru beliau di Baghdad. Lama beliau bermulazamah dengan guru beliau yang bernama Hushaim bin Bashir Al-Wasiti. Ini termasuk guru utama beliau, Hushaim bin Bashir Al-Wasiti di Baghdad sampai meninggalnya Husaim Al-Wasiti kemudian setelah beliau berumur 20 tahun Rohal setelah beliau berumur 20 tahun Imam Ahmad bin Hambal beliau melakukan rihlah untuk menuntut ilmu pergi ke Hijaz ke Makkah ke Madinah ke Yaman ke Basrah Mesir dan seterusnya ini Imam Ahmad bin Hambal semangat untuk menuntut ilmu. Ya. Dan diantara yang menunjukkan semangat beliau dalam menuntut ilmu, ya, beliau kurang lebih pada tahun 198, kurang lebih. Ya. Tahun 198, hajja ma'a rafiqihi wa sahibihi Yahya bin Ma'in beliau rahimahullah melakukan haji ke Baitullahil Haram bersama dengan sahabatnya Yahya bin Ma'in, gurunya Imam Bukhari rahimahullah, Ibnu Ma'in. Dengan niatan setelah selesai haji, kita lanjutkan perjalanan ke Yaman. Taib, kita haji dulu. Setelah haji kita pergi ke mana? Ke Yaman. Najlis Inda Abdul Razak As-San'ani Al-Yamani. Kita akan duduk di tempatnya Abdul Razak bin Hammam As-San'ani. Taib. Sampailah keduanya ke kota Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Tawaf ketika itu. Imam Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in tawaf. Tiba-tiba ketika tawaf, Yahya bin Ma'in melihat Abdul Razak As-San'ani. Langsung disalami. Nah. Wahai Abdul Razak, ini saudara kita Ahmad bin Hambal. Ya, Imam Abdul Razak sudah mendengar lama tentang siapa? Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad zahirnya belum pernah berjumpa. Adapun Yahya bin Ma'in pernah berjumpa sebelumnya atau pernah melihat. Ya. Taib. Kemudian setelah itu Yahya bin Ma'in mengatakan kepada Imam Ahmad, "Wahai Ahmad, mari kita duduk di Mekah. Kita datangi Abdul Razak Ibn Hammam As-San'ani, kita minta hadis kepada beliau. Mumpung kesempatan ini." Nah, kita akan lebih sederhana dalam melakukan perjalanan. Kita menghemat perjalanan dua bulan kurang lebih. Ya. Karena masih harus melanjutkan dari Mekah ke Yaman jauh ketika itu. Ke Sona, Balik lagi tentunya juga jauh. Kembali ke Baghdad. Ya. Kata Imam Ahmad bin Hambal, wahai Yahya bin Ma'in, saya tidak akan merusak niat saya. Saya dari Baghdad kepingin ke Yaman kepingin duduk di tempat Abdul Razak bin Hammam As-San'ani di tempat beliau mendengar hadis dari beliau mencatat dari beliau tidak wahai Yahya bin Ma'in ya. akhirnya tidak jadi melanjutkan perjalanan kemana? ke Yaman coba lihat ikhwan al-jid wal ijtihad semangat yang luar biasa dan haji ketika itu tidak tidak semudah yang kita bayangkan atau ya tidak seperti sekarang. Bahkan di dalam tarjumah Imam Ahmad bin Hambal pernah disebutkan juga beliau pernah haji berjalan kaki. Masya. Dan jalan ketiga itu berat. Beliau berjalan ke Makkah melanjutkan perjalanan ke mana? Ke Yaman untuk menuntut ilmu. Ya. Dan sungguh ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Dengan sebab rihlah para ulama inilah di antara sebab Allah muliakan agama ini. Maka mari kita muliakan agama ini dengan kita bersemangat al-jid wal ijtihad untuk menuntut ilmu. Al-Qur'an was sunnah. Ya. Taib anak-anak kita semuanya ini. Ya. Menjadi pekerjaan bagi kita. Ya. Kita punya generasi yang baik insya Allah. Anak-anak kita kita didik di ma'had ini. Kita didik di ma'had-ma'had salafi untuk mereka mengenil, mengenal Alkitab was sunnah ya, mengenal jalan ashabun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan adalah Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya oleh seseorang beliau ditanya kurang lebih sampai kapan kau mencari ilmu wahai Ahmad bin Hambal sampai kapan sudah menjadi imam, sudah oh, menjadi orang yang sangat mulia di tengah masyarakat. Terus saja menuntut apa? Ilmu. Jadi tidak ada istilah libur. Kalau kita kadang masih ada libur ya. ya. Besok daurah libur, alhamdulillah. Ya. <laughs> libur ya kan. Ah, besok libur, anu ya, syukurlah. Ya, pekerjaan masih banyak ya kan. Ya, ini kita seperti itu. Ya. Imam Ahmad bin Hambal ditanya, sampai kapan wahai Imam kita menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, sampai mati. Sampai mati baru kita berhenti. Ya, ini tidak ada kata istirahat untuk menuntut apa? Ilmu. Tidak ada. Wallahi ikhwan, Allah muliakan para ulama dengan itu. Ya. Ahlu dunia yang mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, emas, perak, dan seterusnya. Yang mereka dulu memiliki pulau, yang dulu memiliki istana, yang dulu memiliki tentara, kerajaan, dan seterusnya. Tidak ada penyebutannya saat ini. Tidak ada penyebutannya saat ini. Sepertinya mereka tidak pernah ada di bumi ini. Tidak ada. Kalaupun disebut orang-orang yang jelek. Kayak Fir'aun dan seterusnya. ya. ya. Baik. Adapun para ulama kita, nama mereka terus disebut. Doa untuk mereka terus dipanjatkan. Seakan-akan mereka masih hidup di tengah kita. Al-Imam Ahmad bin Hambal 241 beliau meninggal. Kita pelajari bukunya. Kita baca kitabnya dan di antara peninggalan Imam Ahmad bin Hambal adalah kitab Al-Musnad Al-Imam Ahmad. Kitab yang sangat besar saat ini dicetak 50 jilid saat ini. Ya, cetakan yang terbaru dari Musnad Imam Ahmad ya, kita melihat 50 apa? jilid. Khamsun mujalladan. Ya. Nah. Wabillahi taufiq. Di situ semuanya adalah qala Rasul sallallahu kita membaca qala al imamu Ahmad bin Hanbal haddatsani fulan bin fulan, qala haddatsani fulan bin fulan, qala haddatsani qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad bin Hanbal 241 beliau meninggal. Namun nama beliau tetap disebut rahimahullah dengan doa yang selalu mengiringi untuk beliau. Demikian juga a'immah kita yang lain, al imamu Syafi'i wal imamu Malik wal Imamul Bukhari wal Imam Muslim Abu Dawud wal Nasai wal Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Baihaqi rahimahullah dan a'immah setelahnya sampai imam-imam dan para ulama di zaman kita yang sudah meninggal Syekh Al-Albani rahmatullah alaih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Syekh Ibnu Uzaimin Syekh Muqbil bin Hadi al al al a'immah para imam seakan-akan masih hidup dan kita tidak sempat berjumpa dengan mereka namun kita adalah murid-murid mereka ya istafatna min kutubihim kita mengambil faidah dari kitab-kitab mereka dan antum semuanya termasuk murid-murid mereka ya pernah belajar bukunya Syekh Al-Albani kan demikian ya ya saya juga muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah yakni fil istifadah dari mengambil faedah dari buku beliau ya berapa ribu eksemplar dibaca, jutaan bahkan kitab sifat salat Nabi. Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya. Berapa kali ucapan atau nama beliau disebut? Dan adalah beliau rahimahullah memiliki kitab yang sangat banyak, peninggalan yang sangat banyak. Dalam umur yang beliau tua, sudah tua, ini kembali kita sebutkan sebagian kisah para ulama. Imam Al-Albani rahimahullah di antara kisah beliau, beliau pernah berada di atas tangga yakni kitab beliau kan di rak atau beliau pernah di atas tangga mencari hadis sampai berjam-jam. Nah, sudah tua beliau. Juhud yang luar biasa. Nah. Demikian pula Imam Ahmad bin Hambal dan para ulama yang lain. Mereka menuntut ilmu, mereka mencari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menjadi orang-orang yang mulia biidnillahi azza wajalla. Dan agama Islam ini juga ditolong oleh Allah Azza wa Jal dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ayyamul fitnah. Nah. yang masyhur di kalangan para ulama ucapan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam dengan Abu Bakar fi ayami riddah. Pada hari manusia banyak yang murtad. Dan Allah muliakan juga Islam dengan Ahmad bin Hanbal fi ayamil fitnah Al-mihnah. yakni fitnah khalqul Quran. Ketika waliul amr ketika itu mengharuskan manusia untuk berkeyakinan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Ya. Pada zaman Al-Mu'tasim. Ya. Taib. Kemudian juga eh, apa namanya? Eh, sampai zamannya al wasiq ya, tiga khalifah ya, semuanya apa namanya e, mewajibkan masyarakatnya untuk mengatakan Al-Quran adalah apa? makhluk dan Imam Ahmad bin Hambal diuji dengan ujian yang berat sampai akan dibunuh namun tidak ya. beliau hanya disiksa dengan pukulan yang luar biasa dipukul, dicambuk, luar biasa sampai beliau semacam lumpuh untuk mengucapkan Al-Quran apa? makhluk namun beliau tidak mau mengatakan itu Beliau adalah imam. Tidak ingin menyesatkan manusia, tidak ingin beliau mengucapkan kalimat yang tertulis. Ditulis dengan tinta bahwa Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Al-Qur'an makhluk, padahal Al-Qur'an adalah kalamullah. Beliau kokoh di atas apa namanya? Di atas akidah ini. Sebagian ulama mereka mengambil ruhsah, karena sudah mau dibunuh. Akhirnya mengatakan apa? Al-Quran makhluk dengan tauriyah. Tauriyah. Ada yang mengatakan dengan tauriyah atau terpaksa mengucapkan. Di antara mereka ada yang mengatakan ya dengan isyarat. Nah. Taurah wal Injil wal Zabur wal Quran ini semuanya makhluk. Nah, baik. Ini maksudnya apa? Jari-jari ini. Nah, ya. ya. Baik. Al-Quran, wa Taurah, wal Injil, wa Zabur, kullu haula atau semua ini apa? Wal, semua ini makhluk. Taib. Sampai terpaksa mereka mengucapkan kalimat-kalimat tersebut. Dibunuh. Diancam dibunuh. Ada pun Imam Ahmad bin Hambal, beliau kokoh di atas apa? Akidah ini. Dia mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah dan bukan makhluk. Takallama bihi, Allah lah yang berbicara. Allah mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin bisautin wa harfin. Dengan suara yang didengar, dengan huruf. Alhamdu terdiri dari alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdu. Bisaut dengan suara. Didengar oleh malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti apa yang didengar oleh Jibril. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan kepada ashabun Nabi SAW. Dan itulah yang sampai kepada kita. Maka apa yang kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin, huwa kalamullah. Ucapan siapa? Allah. Firman Allah. Dan apa yang kita hafalkan adalah kalamullah. Apa yang tertulis di mushaf juga mada? Kalamullah bukan makhluk. Ya. Allah yang berbicara. Ya. Yani ini ucapan Allah bukan ucapan siapa-siapa bukan ucapan makhluk. Dan untuk itu Imam Ahmad disiksa. Kemudian beliau dipenjara kurang lebih 28 bulan. 28 bulan beliau dia apa? Dipenjara kurang lebih. Disiksa, dipenjara. Nah. Namun sungguh Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang membela agamanya. Sampai kemudian dikeluarkan uh, eh, Imam Ahmad bin Hambal ditolong oleh Allah Azza wa Jal setelah Al-Wasiq khalifah yang ketiga dari khalifah yang mengatakan Al-Quran makhluk meninggal diganti oleh putranya Taib dan dia berkeyakinan dengan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya yeah. kemudian keluarlah Imam Ahmad bin Hambal dan meninggal Imam Ahmad bin Hambal dalam keadaan mulia ya yeah. ratusan ribu manusia menyolati beliau rahimahullah rijalan wa nisaan baik laki-laki atau wanita. Ini sepintas dan sekilas dari terjemah biografi Al-Imam Ahmad bin Hambal. Penulis risalah yang akan kita baca. Ya. Dan tentunya ma'asyiral ikhwa rahiman rahimakumullah ya. dari apa namanya e, terjemah tentang e, ringkas tentang Imam Ahmad bin Hambal ini bisa kita lihat bagaimana kedudukan beliau di kalangan para ulama, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Beliau adalah imam haqqan, imam ahlus sunnah wal jamaah. Dan apa yang ditulis di dalam risalah ini adalah akidah para sahabat, jalan para sahabat, para tabi'in, wa atba'u tabi'in. Dan insyaallah taala pada daurah kita kali ini kita akan membaca naam apa yang kita bisa mampu untuk membaca dari risalah ini dan di antara risalah atau di antara syarah yang di apa namanya dicetak adalah syarah Syekh Rabi Ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan ini bisa antum dapatkan dengan mudah insyaallah taala. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Sebelum kita lanjutkan, ya sambil istirahat. Nah, antum juga perlu istirahat. Nah, ya. Saya mau tanya ini beberapa poin yang tadi telah kita apa namanya bahas. Ya. Dan yang ditanya ini yang masih muda-muda, yang tua-tua tenang saja. Nah, ya. Tenang, tidak ditanya, insyaallah. Nah. Ayo, nah. Eh, uh, antum malah siapa namanya? Hah? Wahyu. Baik. Mengikuti jalan salaf, mengikuti jalan sahabat hukumnya mana? Wajib. Taib. Bisa antum sebutkan dalil? Al-Qur'an atau sunnah atau Taib alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Naam. Barakallahu fikum. Hada dalil. Nah, wajibnya kita berpegang, berjalan ya, mengikuti jalannya mata taib sahabat. Nah, Ah, belakangnya. Taib. Siapa Mas siapa? Fikri Fajar Fadli Ayo, Mas Fadli. Soal lak. Baik. Hafal sebagian ayat yang kita sebut tadi? Dalil tentang wajibnya kita mengikuti jalannya sahabat? Baik. Apa yang tuh hafal tadi? ada hadis. Nah. Baik. Antum hafal ayat ini wa minan nasi atau wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Baik. Antum hafal ayat ini. Barakallahu fik. Di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas dan ketika dikatakan kepada mereka siapa mereka ini ha? al-munafikun. Aminu berimanlah kalian seperti imannya manusia. Siapa manusia di sini? Para para sahabat. Ya. Aminu kama amanan nas. Ya. Taib. Dan ini perintah dari Allah. Berarti beriman seperti imannya sahabat hukumnya mada? Wajib. Nah, Hmm, sekarang saya ulangi ke antum. Antum masih muda. Saya anggap masih muda. Nah, baik. walaupun lebih tua dari saya mungkin. Labas. Nah. Soalnya tadi antum sudah saya tanya. Saya tanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Baik. Dalam ayat ini Allah mengatakan aminu kama amanan nas. Berimanlah kalian seperti imannya manusia. Baik, ma makna iman? Apa makna iman? Nah, menurut ahli sunnah Iman itu baik membenarkan dalam hati yani i'tiqad bil qalb wal qawlu bil lisan wal amal bil jawari. Masyaallah, ini penjelasan yang wali. termasuk dengan gerakan juga. Nah, ya. ya. i'tiqad bil qalb wal qaul bi madza lisan wal amal bi bil jawari. Ini wali jelas di sini. Nah, ya. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal untuk beriman seperti imannya man? Sahabat. Artinya kita diperintahkan untuk beriktikad, berkeyakinan seperti iktikadnya man? Sahabat. Beramal juga seperti amalannya sahabat. Berbicara juga demikian. Nah. Wabillahi taufik. Dan sahabat adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh dengan mata, Dengan sunnah. Ada sebuah kisah sahabat Umar, afan sahabat Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab. Ya. Beliau melewati seorang yang bersin. Melewati seorang yang apa? Bersin. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah bersin, kemudian apa? Mengucapkan alhamdulillah. Tapi ditambahi apa? Solawat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Taib. Dinasehati oleh Ibnu Umar. Wa ana akul, saya juga sama dengan kamu mengucapkan salawat. Wa ana akul. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Saya juga bersolawat. Tetapi maha kata allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tidak seperti itu Nabi kita mengajari ketika bersin. Cukup mengucapkan mada alhamdulillah. Ya. Jangan kemudian ini kan bagus, solawat kan bagus. Nah, iya bagus. Tapi kalau ditempatkan sesuai dengan apa? Ajaran Rasul. Nanti kalau semua orang yang menganggap bagus diamalkan, Bagaimana akan hai agama ini? Nah. Taib. Jadi sahabat Nabi, kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti mereka? Dalam ucapan, dalam i'tiqad, karena memang Allah telah memuji mereka. Dan dalam prakteknya mereka betul-betul orang-orang yang tamasuk berpegang teguh dengan nada sunnah Nabi SAW. Nah, pertanyaan berikutnya sambil istirahat. Nah. Hmm. Antum mas, siapa namanya? Ayo. Siapa? Hah? Samia. Ayo. Muhim. Eh. Baik. Pertanyaannya mas. Hmm. Imam Ahmad bin Hambal. Taib. Beliau kapan lahir, kapan wafat? Hmm. Ada tulisannya? Labas, tidak masalah. Ketemu? Hmm. Tidak ketemu. Tapi ditulis tadi ya. Nah. Eh. Ditulis cuman tidak ketemu. Hmm, labas. Nah. Baik, belakangnya mungkin tidak ditulis tapi ketemu. Nah, antum malah ya. 100 64 Hijriah. Baik. Meninggal tahun 241 Hijriah. Nah. Baik, kurang lebih demikian. 241 Hijriah. Jadi beliau termasuk ulama abad ketiga. Kam bainahu wa bainar Rasul sallallahu Berapa generasi antara beliau dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ah. Antum mas Ayo ah. Berapa generasi Hah? Tiga Nah Ini penting ya kawan Ini faedah yang eh, Perlu kita ingat di sini ya. Nah Agar kita tidak menyamakan ya orang yang dekat dengan zaman beliau Salam-salam, dan orang sesudahnya yakni bainal Imam Ahmad war Rasul SAW itu sanat yang paling terpendek dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal adalah as-sulasiyat bainahu wa bainar Rasul salasa sahabat wa man dunahu wa man dunah yani ini menunjukkan dekatnya zaman Imam Ahmad bin Hanbal dengan generasi yang terbaik nah <clears throat> Baik. Itu beberapa murajaah dari mukaddimah-mukaddimah yang kita sebutkan. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kitab Usul Sunnah. Mm-hmm. <clears throat> Kalau di Jawa setengah dua belas selesai. Ya, karena zuhurnya jam ya. Kalau di sini zuhur jam berapa? Jamnya beda. No. Jamnya mungkin sama ya kan. Iya, cuman ayo ya, waktunya beda. <laughs> Al muhim ya, pokoknya seperti itu, Ikhwan. Hmm. <clears throat> Baik, sama-sama seiko ya kan. Sama-sama uh, ya. baik Kitab Usul Sunnah. Naam. Karya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Dari judulnya ini kita sedikit mengerti tentang kandungan dari kitab ini. Usulu As-Sunnah. Kata Syekh Rabi' Ya. Al muradu bis sunnah yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah al aqidatu wal manhaj. aqidah dan apa? Manhaj. toib. Dan sebagai tambahan faedah bagi antum sebelum kita melanjutkan pembahasan. toib. Kalimat as-sunnah kalimat as-sunnah itu memiliki beberapa ma'ani. Memiliki beberapa makna. Agar kita memahami makna dari ucapan dan judul kitab ini usul sunnah. Agar kita tidak salah faham. As-sunnah makna yang pertama adalah at-tariqah. yaitu tariqatul rasul. Jalannya rasul kalau kita bicara sunnatur rasul, sunnahnya rasul, yakni jalannya apa? Rasul. Semua yang dibawa oleh rasul. Berarti masuk di dalamnya Al-Quran dan hadis. Al-Quran ya sunnahnya rasul, hadis juga apa? Sunnahnya rasul, yakni jalannya rasul, agamanya rasul. Ini makna sunnah yang pertama bimakna al-am, makna yang umum. Ya. Yeah. Taib. Salat lima waktu termasuk sunnah Rasul atau bukan? Sunnah Rasul. Ya. Ya ini ajarannya Rasul. Adapun hukumnya apa? Wajib. Nah, siam di bulan Ramadan juga sunnahnya apa? Rasul. An nikah sunnatuhu. Rasul mengatakan man raghiba'an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Sunnah yang dimaksud di sini adalah apa? Hah? Seluruh jalannya Rasul. Man raghiba sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci jalanku, jalannya Rasul, falaisa minni. Bukan dariku. Dalam hadis ini makna sunnah di sini adalah apa? Tariqah, jalannya Rasul semuanya. Nah. Nah. Jadi jangan kemudian bingung. Jenggot ini sunnahnya apa? Rasul. Hukumnya apa? Wajib. ya. Nah. Baik. Nah, ada cerita, ada kisah nih anak SMA. Ya masih sekolah Dia punya jenggot. Nah. Ya. Dipanggil sama kepala sekolah. Nah, ini baru ngaji ini orang. Ya. Kok jenggotan? Suruh cukur. Ini sunnah Rasul. Lah ya sunnah, oh sunnah saja kok. Nah, ya. Dicukur, tapi ini sunnah <laughs> katanya. Bingung dia anu menjelaskan. Ya. ya. Jadi faham antum ya. Jadi kepala sekolah ini memahami sunnah ya apa namanya? Ya sunnah ya sunnah kalau ditinggalkannya tidak berdosa, ya dilakukan berpahala. Ya. Jadi dia mengatakan ini sunnahnya Rasul. Iya, memang itu sunnahnya. Makanya karena ini sunnah maka di potong. Enggak pak, tapi ini sunnah. Nah, <laughs> bingung dia. Ya. Kalau dia tidak faham, bingung. Jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah jalannya apa? Rasul. As-sunnah dengan makna yang kedua. Makna yang kedua dari sunnah adalah al-hadis. Sunnah, makna yang kedua adalah apa? Al-hadis. Sinonim dari hadis. Muradif al-hadis. Seperti disebutkan dalam hadis Nabi mengatakan tarok tufikum amrain aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Nah, barang siapa berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan apa? sesat selama-lamanya. Kedua perkara itu adalah kitab Allah, kitab Allah wa dan sunnahku. Maksudnya apa? Hadis karena disebutkan beriringan dengan Al-Quran, maka ini masuk dengan sunnah adalah apa? Hadis. Taib. Ini makna yang kedua. Al-makna as makna yang ketiga, as-sunnah dengan makna mustahab. As-sunnah dengan makna mustahab. yakni istilah para fukoha istilah di dalam kitab usul fiqh dalam ilmu usul fiqh as-sunnah bima'na al-mustahab yakni suatu amalan yang ma amarahu Allah azza wa jalla atau ma amara bihi syari amran ghairu jazimin perintah Allah Subhanahu wa taala namun laisa ala sabil jazm tidak sampai pada derajat wajib yakni hukumnya mustahab sunnah kalau dia melakukannya dia mendapatkan apa? pahala, namun kalau dia tidak melakukannya tidak apa? berdosa. Ya. Seorang tidak melakukan sholat duha ya bukan karena kebencian, karena memang dia tidak melakukan saja. Ya. Tidak berdosa. Tidak berpuasa Senin, tidak berpuasa Kemis. Ya, karena memang tidak mampu misalnya atau ada yang lain yang lebih bukan karena benci. Taib dia tidak melakukan itu tidak ber dosa. Hada makna mustahab. Adapun makna yang keempat adalah apa yang sedang kita bahas di sini. Taib. As-sunnah bima'na al-aqidah wal manhaj. Sunnah dengan makna al-aqidah wal manhaj. Ya. Taib. Jadi yang akan kita pelajari dari kitab ini usul sunnah adalah ya pokok-pokok akidah ahlu sunnati wal jamaah manhaj para sahabat nabi wa tabi'in wa atba'u tabi'in nah ini yang dimaksud dengan usul sunnah jadi sunnah yang dimaksud di sini adalah sekali lagi al aqidah wal manhaj Baik, demikian juga disebutkan oleh Syekh Rabi hafidhullah di syarah atau di muqaddimah syarah risalah ini nah berkata Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah menyebutkan sanad hadis atau afan menyebutkan sanad risalah ini. Qala al-Imam al-Lalikai rahimahullahu taala akhbarana Ali bin Muhammad ibn Abdullah As-Sukkari قال حدثنا عثمان بن أحمد بن السماك قال حدثنا أبو محمد الحسن ابن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وتسعين ومئتين قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بالتنيس قال حدثني عبدوس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول طيب sanad hadis ini sampai kepada murid Al-Imam Ahmad yang bernama Abdus bin Malik Al-Attar. Abdus bin Malik Al-Attar berkata, Sami'tu, saya mendengar. Nah, Aba Abdullah, kunyahnya Imam Ahmad. Dan beliau memiliki putra yang bernama Abdullah dan memiliki putra yang lain bernama Saleh. Ini diantara putra beliau Abdullah. Saya mendengar Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hambal al syaibani rahimahullah yaqul berkata Imam Ahmad usulus sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun wa tarkul khusumat wal julus ma'a ashabil ahwa wa tarkul mira wal jidal wal husumat fid din. Demikian Imam Ahmad membuka risalah ini. Yeah. Usul sunnah indana pokok-pokok sunnah di sisi kami di sisi ahlu sunnah wal jamaah jadi beliau menisbatkannya bukan kepada beliau saja kepada kami siapa? Para ulama ahlu Sunnah wal Jamaah. Masuk dalamnya Imam Syafi'i, guru beliau, wal Imam Malik, para tabi'in, adba'u tabi'in, termasuk sahabat. Jadi beliau menggunakan ibarat ini untuk menunjukkan inilah keyakinan. Inilah jalan kami, ahlu Sunnah wal Jamaah. Beliau mengatakan usul sunnah, pokok-pokok akidah dan manhaj. kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi berpegang teguh dengannya. Diawali dengan kalimat yang indah ini. Pokok sunnah di sisi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum berpegang teguh dengannya wal iqtida'u bihim dan mentauladani mereka mentauladani para sahabat wa tarkul bid'ah kemudian meninggalkan segala kebid'ahan wa kullu bid'atin fahiya dhalalah dan semua kebid'ahan adalah makna sesat wa tarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa dan meninggalkan perdebatan dan duduk-duduk dengan ahlul ahwa mengikut hawa nafsu ahlul bidah wa tarkul mira wal jidal wal husumat fid din dan meninggalkan semua bentuk perdebatan jidal dalam agama demikian Imam Ahmad bin Hambal memulai risalah beliau ini kurang lebih Nah, kita simpulkan di sini ada lima perkara yang merupakan bagian dari pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah para sahabat, para tabi'in wa atba'ut tabi'in dan ini jalannya mereka yang kita diperintahkan untuk meniti jalan tersebut yang telah kita baca beberapa ayat tadi waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin aminu kama amana nas ini diantara jalan mereka pokok-pokok keyakinan ahlus sunnah wal jamaah kita sebutkan ala sabilil ijmal lima perkara yang tersebut dalam ucapan beliau yang pertama ikhwan adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Tidak lain adalah Al-Quran wa Sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iqtida'u ubihim Mentoladani mereka, para sahabat. yakni menjadikan sahabat sebagai apa? Toladan dan mengikuti jalannya mereka. Yang ketiga, yang merupakan prinsip dari prinsip ahlus sunnah wal jamaah adalah mada? Ya, tarkul bidah. Meninggalkan apa? Semua kebidahan. Kenapa meninggalkan semua kebidahan? Karena mereka berkeyakinan semua kebidahan adalah apa? Sesat. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hambal. Imam ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita disuruh milih ucapan imam kita, ahlu sunnah wal jamaah atau ucapan orang-orang belakangan yang mengatakan ada bid'ah hasanah, bahkan ada bid'ah yang wajibah katanya. Ada bid'ah yang wajibah, ada bid'ah yang mustahabbah, ada bid'ah yang apa? Muharramah, makruhah. Nah, ya subhanallah, pembagian dari mana? Tidak pernah Rasul mengatakan bid'ah itu ada yang wajibah. Nah, Rasul mengatakan kullu bid'atin mada dolalah. Maka di antara prinsip ahlu sunnah adalah meninggalkan kul bid'ah. Meninggalkan semua apa? Kebidahan. Karena mereka berkeyakinan semua kebidahan adalah mada dolalah, sesat. Kemudian yang ke empat. Naam, meninggalkan semua bentuk perdebatan agama. Tarkul khusumat wal jidal fid ini termasuk prinsip kita. Tidak berjidal, tidak berdebat. Wal khamis dan yang kelima adalah tarkul julus ma'a ashabil ahwa meninggalkan mujalasah duduk duduk dengan ahlul bidah nah sebelum kita membahas ya, lima perkara ini, nah, saya ingin pastikan anak-anak kita ini, masya Allah, nah, punya semangat luar biasa. Antum mas, para kolofik, Apa yang antum tulis? Nah, nah. Nah. Pelajaran kan? Ada berapa poin yang saya sebut tadi? Berapa? lima. Yang penting angkanya dulu, ya kan. Kalau angkanya sudah benar, insya Allah belakangnya benar. Kalau angkanya sudah salah, waduh, ini apa yang ditulis nih? Berapa? Sepuluh. Nah, salah sudah. Lima, toib. Satu apa mas? Hmm. Berpegang teguh dengan apa yang para sahabat berpegang teguh dengannya. Ini berpegang teguh dengan yang dipegang teguhi oleh sahabat. Nah, begitu. Apa itu? Al-Quran dan apa? Sunnah. Karena itulah yang mereka berpegang teguh dengannya. Yang kedua, mentoladani mereka. yakni menjadikan mereka sebagai qudwah, toladan. tidak ubihin. Kemudian yang ketiga, meninggalkan semua kebidahan. Kenapa mereka meninggalkan semua kebidahan, ikhwan? Karena mereka ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan kullu bid'atin mada dolala. Semua kebidahan dolala, kesesatan. Kemudian yang keempat, meninggalkan semua bentuk al-jidal wal husumat fitin. Jangan menjadikan agama sebagai perdebatan. Ya. Taib wal akhir yang kelima Tayyib meninggalkan al-julus ma'a ashabil ahwa. Ini kurang lebih kandungan dari ucapan Imam Ahmad bin Hambal di awal risalah ini. Beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin fahiya dolalah. Taib. Watarkul husumat wal julus ma'a ashabil ahwa watarkul mira wal jidal wal husumat fitin. Ini awal muqaddimah ucapan Al-Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab Usulus Sunnah ini. Nah, dan dari sini saja belum kita membaca sampai selesai. Ya. Itu sudah bisa menjadi pembeda untuk kita membedakan mana sesungguhnya ahlu sunnah dan mana yang bukan ahlu sunnah. Tayyip. Dan ini ucapan yang wadih yang jelas dari ucapan dari ucapan a'immat ahli sunnah wal jamaah. Tayyip kita akan melihat sebagian syarah yang disebutkan oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah tidak saya baca semuanya ikhwan ini sebagai pembantu kita. Nah, taib. Walaupun sesungguhnya seharusnya kita baca risalah ini, namun sekali lagi daurah ini adalah sebagai mukaddimah saja. Walhamdulillah ma'akum asatidah di sini ala fadil. Nah, dan juga uh, eh, insya Allah banyak asatidah yang juga akan hadir di tempat ini. Maka taib bisa antum mengambil faidah dari asatidah semuanya. di dalam ucapan Imam Ahmad bin Hambal di sini yang pertama, bismillah. Dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ini prinsip dan jalannya para sahabat adalah berpegang teguh dengan Alkitab wa Sunnah. Ini yang pertama. Nah, inilah yang mereka pegangi dalam segala urusan mereka. Ala kitabillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah fi jami'i umurihim dalam semua urusan mereka. Fi aqaidihim baik dalam akidah yang mereka yakini wa ibadatihim dan di dalam ibadah-ibadah yang mereka lakukan wa muamalatihim dan dalam muamalah muamalah mereka wasairi su'unihim dan semua urusan mereka wala siyamal aqidah terlebih masalah apa akidah Fa Ahmad rahimahullah kata Syekh Rabi Imam Ahmad bin Hambal dalam ucapan beliau ini yushiru ila hadal asl al azim beliau mengisyaratkan kepada sebuah pokok yang sangat besar ini. Wahadihil qa'idah al-aridah. Dan kaidah yang demikian gamblang dan jelas ini yang sungguh wajib bagi kita untuk berpegang teguh dengannya. Maka kalau kita ingin membangun akidah yang benar, bangunlah akidah itu berdasarkan atau di atas Alkitab was sunnah. Kalau kita ingin memiliki agama yang benar, ibadah yang benar, muamalah yang benar, beribadahlah sesuai dengan Alkitab wa Sunnah dan bermuamalahlah sesuai dengan muamalah Alkitab wa Sunnah. Subhanallah ikhwan. Seorang yang menyelami Alkitab wa Sunnah dengan membaca kitab-kitab para ulama akan mendapatkan Islam telah menjelaskan segala sesuatu fil kitab wa sunnah akidah wal ibadah wal muamalah semua dalam urusan hidup kita. Nah, dan ini diakui sampai pun oleh orang-orang yang kafir. Datang Salman Al-Farisi kepada Man, Afan. Datang kepada Salman Al-Farisi orang-orang kafir, orang Yahud atau musyrikin. Datang kepada Salman, ya Salman, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-qira'ah. Wahai Salman, sungguh nabimu telah mengajarkan kepadamu segala sesuatu sampai dalam masalah khiroah masalah adab buang hajat kata Salman Ajal betul Nabi telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu sampai dalam masalah mata nah adab qada'il hajat kemana kita menghadap ya, berapa batu kita gunakan untuk apa istijmar? dengan tangan kanan atau tangan kiri kita berapa istinja diatur sedemikian rupa indah. Apalagi yang lebih besar dari itu. Ya. Semuanya ada. Muamalah, jual beli ada. Nikah, talak, rujuk ada. Nah, segala sesuatu ada. Dijelaskan juga pokok-pokok muamalah yang haram, jual beli yang haram, muamalah yang muharramah. Semuanya ada. Inilah pokok yang pertama yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal ya. Dari sini maka kita dapatkan di antara ciri ciri ahlu sunnati wal jamaah mereka adalah orang-orang yang bersemangat di dalam belajar Alkitab wa sunnah. Ini termasuk ciri penting. Mari kita terapkan dalam kehidupan kita, ikhwan membaca Al-Quranul Karim, belajar tafsir Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Wallahi umur kita sudah tua, ya kawan. Ternyata kita belum banyak belajar dengan sesungguhnya. Maka gunakan sisa umur kita ini untuk semakin baik. Tidak ada kata terlambat di dalam kita, mata eh? menuntut ilmu. Terus kitab Riyadhus Salihin, kitab Bulughil Maram dibaca, ya, dipelajari. Inilah ahlus sunnah wal jamaah, bersemangat untuk itu. Ya. Walhamdulillah Rabbil Alamin kita dapatkan saat ini juga ini diantara yang membedakan antara ahlus sunnah dengan yang lain. Anak-anak kita, ya, ahlus sunnah wal jamaah, di ma'ahid as-salafiyah, ya, taib, mereka betul-betul mudah-mudahan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla mulai kita dapatkan generasi muda kita ini. yahfadzun Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, fi dan mubakir. Dalam umur yang mada, yang masih muda. 7 tahun, 10 tahun, bukan suatu hal yang asing lagi kita mendengar saat ini. yahfadzun al ahadits Nah, terus dibina dengan akhlak yang baik, adab yang baik. Wallahi umat ini sangat butuh kepada orang-orang yang mengerti Alkitab dan Sunnah sangat butuh kepada orang-orang yang mengerti Alkitab dan Sunnah. Nah, di daerah-daerah gunung, pedalaman, wallahi ikhwan, tidak ada orang yang mengerti. Tidak ada duat yang masuk ke dalam. Ya. Kalau bukan anak-anak kita salafi. Ya. Siapa lagi ikhwan yang memiliki ihtimam? Baik majal dakwah ini sangat lebar. Dan kebutuhan umat kepada orang-orang yang mengerti Alkitab wa sunnah lebih ya, daripada kebutuhan umat kepada yang lain. Wabillahi taufik. Betapa susahnya kita mencari mudaris yang mengajarkan anak-anak kita Al-Quran susah sekali. Kekurangan tenaga, kekurangan di mana-mana. Ya. Baik apakah kemudian kita akan mengarahkan anak-anak kita untuk tidak belajar Alkitab wa Sunnah dengan serius? Maka mari kita bersama-sama ikhwan untuk berusaha mewujudkan ciri di antara ciri ahlus sunnah ini pada diri kita pertama kali keluarga kita dan masyarakat kita. Kemudian yang kedua, masuk kepada prinsip yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Beliau mengatakan wal iqtida'u bihim Nah ini penting. Kita berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah. Satu. Dan kita juga harus menjadikan sahabat sebagai mata, sebagai kuduah bagi kita. Ini juga diantara yang membedakan antara ahlu sunnah dan selain ahlu sunnah. Selain ahlu sunnah pun mengatakan saya ikut Alkitab was sunnah. Ya atau tidak? hatta al-khawarij, hatta al-mu'tazilah, hatta bahkan orang-orang yang taib, yakni at-turuq ad mereka mengatakan kita berpegang pada Quran dan Sunnah, kita berpegang pada Quran dan Sunnah. Mari kita kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Al-Maturidiyah, Al-Asyairah, ya. semuanya mengatakan kembali kepada Alkitab dan Sunnah. Sehingga kadang umat Islam bingung, terus mana yang benar ya? ya. Semuanya mengatakan kembali pada Alkitab wa Sunnah. Nah, maka jawabannya di antara yang membedakan adalah ini. Alkitab wa sunnah ala fahmi man. Dengan pemahaman siapa? Kamu memahami Al-Quran wa sunnah toladannya siapa dalam kalian memahami Al-Quran wa sunnah. Maka poin yang kedua ini penting sekali. Al-iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan jalannya sahabat adalah dengan menjadikan mereka sebagai toladan. Al-iqtida'u bihim. Nah. nah. Taib. Masih kuat tidak ikhwan? Nah, ya. Masih ya? Nah, ya, Nah, soalnya sudah mulai ada gerakan-gerakan aneh ini. Nah. Ada gerakan aneh banyak sekali ya kan. Ya. Tidak apa sebenarnya, yang penting masih mana. yang penting masih mana. Nah, ya. Baik. Nah. Baik. Ini perkara penting. Semua firok semua kelompok-kelompok yang sesat. Mereka berdalil dengan Alkitab was sunnah. Hatal khawarij ikhwan. Ya. Mereka membaca ayat. Ya. Di dalam mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib membaca ayat. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Ya subhanallah, ayat yang dibaca, dalil yang dibaca. Tapi ketika keluar maknanya, tafsirnya, tafsir yang berbeda dengan tafsiran siapa? sahabat rusak pemahaman mereka. Ya. Kok bisa-bisanya ayat tadi digunakan untuk mengkafirkan siapa? Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik jauh sekali. Nah, kok bisa? Ya. ya mereka mengatakan kita kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, namun dengan pemahaman siapa? Siapa yang dijadikan toladan dalam memahami agama? Ini yang menjadi pembeda di antara pembeda ahlus sunnati wal jamaah dengan yang lain. Ya. Yeah. Ma'asyiral ikhwa rahimani rahimakumullah. Para sahabat tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Ini di antara kebaikan generasi ini. Nah, tidak ada ikhtilaf di kalangan mereka. Kenapa tidak ada ikhtilaf, ikhwan? Kenapa kira-kira? Ya. ya karena mereka orang-orang yang tidak mengikuti hawa nafsu dan mereka selalu mengembalikan kepada Alkitab wa sunnah ketika mereka ada niza. fa'ing tanaza'tum fi syai' farudduhu ila wa Rasul. Jika kalian bersengketa, berselisih, maka selalu kembalikanlah kepada Allah dan apa? Rasul. Wallahi ikhwan, tidak ada khilaf di kalangan para sahabat. Khilaf usul, tidak ada khilaf di kalangan mereka. Mereka satu. Ya. Yeah. Namun kemudian di akhir-akhir zaman sahabat mulai muncullah kelompok-kelompok yang sesat karena mereka tidak mau mengikuti jalannya siapa? Sahabat. Muncul orang-orang Qadariyah. Muncul orang-orang Khawarij muncul orang-orang Rafidah. Ya. Muncul orang-orang Mu'tazilah. Dan tidak ada seorang sahabat pun bersama dengan mereka. Di barisan orang-orang Khawarij tidak ada satupun orang sahabat, tidak ada. Yakni mereka yang sesat ini adalah orang-orang yang tidak menjadikan sahabat sebagai apa? Taib, menjadi toladan. Makanya menjadi prinsip yang sangat penting dari prinsip-prinsip ahli sunnati wal jamaah, apa yang diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hambal, wal iqtida'u bihim. Dan menjadikan mereka sebagai tauladan. Nah, mereka para sahabat Nabi dijadikan kita atau untuk kita menjadi tauladan dan wajib menjadikan mereka menjadi tolak dan kita. Kenapa? Karena yang pertama ikhwan, mereka adalah khairun nas, orang yang paling baik. Binasil kitab wa sunnah. Dengan nas al-kitab wa sunnah. Qad radhiyallahu anhum. Allah telah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum wa radhu an. Allah telah meridhai mereka al-muhajirin wal ansar, para sahabat dan mereka adalah sebaik-baik manusia sebagaimana disebutkan dalam hadis khairun nasi karni. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Yang pertama, kita menjadikan mereka sebagai toladan karena mereka orang yang terbaik dan mereka telah diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua, karena mereka orang yang paling mengerti agama ini. Mereka menyaksikan turunnya Al-Quranul Karim. Jadi Al-Quran turun, mereka menyaksikan dan juga menyaksikan bagaimana Rasul menerangkan, menafsirkan, menerapkan ayat yang turun kepada beliau. Ini sahabat. Ya. Mereka adalah orang yang paling mengerti agama ini. Karena Al-Quran turun di zaman mereka. Mereka menyaksikan Al-Quranul Karim. Dan menyaksikan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memahami ayat yang turun kepada beliau menjelaskan ayat yang turun kepada beliau. Nah, dan kalau mereka tidak faham kepada sesuatu, selalu mereka tanyakan kepada man? Rasul. Sehingga menjadi orang yang paling mengerti tentang Al-Quranul Karim. Setiap masalah yang mereka hadapi selalu mereka kembali kepada Rasul. Sehingga menjadi orang yang paling mengerti, paling fakih terhadap agama ini. Setiap masalah. Mereka ngerti turunnya Al-Quran. Mengerti asbabun nuzul. Ada sebuah kisah al-ikhwa rahimani rahimakumullah. Ini sekaligus juga faedah. Nah, karena kita berbicara menteladani generasi terbaik, ya kita tidak bisa lepas dari kisah-kisah mereka. Sa'ad bin Rabi' salah seorang sahabat yang ikut perang Uhud meninggal dalam perang tersebut meninggal dalam perang Uhud. Tufia radhiyallahu taala an dalam perang yang besar itu. Beliau meninggalkan ahli waris dua orang putri dan seorang istri. Nah, ketika itu belum lagi turun ayat-ayat tentang apa? Waris. Sa'ad bin Rabi memiliki saudara laki-laki yang tidak lain adalah paman dari dua anak putrinya. Harta Sa'ad bin Rabi yang ditinggalkan semuanya diambil oleh paman dari dua anak perempuan ini. Ini diambil semuanya oleh saudara laki-laki Sa'ad bin Rabi. Ini awal kisah. Maka datanglah imro'atu Sa'ad bin Rabi. Datang istri Sa'ad bin Rabi kepada Rasul SAW. Bertanya, nah ini syahidnya. Setiap masalah yang ada pada mereka, mereka apa? Menanyakan. Dan kemudian kalau itu menjadi sebab nuzul, mereka mengerti turunnya ayat. Mengerti, faham betul. Bagaimana Rasul menerapkan juga mereka mengerti. Taib, mereka punya masalah datang kepada Nabi SAW. Sa'alat ar-Rasul SAW. Wanita ini bertanya kepada Rasul SAW. Ya Rasulullah, mata Sa'ad bin Rabi' ma'aka fi Uhud meninggal Sa'ad bin Rabi dalam perang Uhud. Dia meninggalkan harta dan diambil semuanya oleh saudaranya. Dan tidak ada yang tersisa untuk dua anak putri ini ya Rasulullah. Ya. Bagaimana ya Rasulullah? Dia tidak bisa menikah dan seterusnya, tidak punya harta. Terdiam Rasulullah SAW. Fanazalat al-ayat fil miras. Turunlah ayat-ayat tentang apa? Waris. Jadi mengerti ini sahabiah ini dan sahabat mengerti ayat ini sebab turunnya asbabun nuzul. Turunnya ayat mereka mengerti, waktunya kapan ngerti mereka. Kemudian penerapannya juga mengerti. Rasul langsung menerapkan ayat ini. Dipanggil saudara dari Sa'ad bin Rabi. Kemudian Rasul mengatakan, berikanlah untuk dua putri Sa'ad bin Rabi, dua per tiga dari harta. Kemudian seperdelapannya berikanlah kepada istrinya dan sisanya ambillah untukmu. Sisanya ambillah apa? Untukmu. Langsung penerapan Rasul dalam membagi mana? Waris. Dan itulah hukum waris terkait dengan masalah ini. Seorang yang meninggal meninggalkan dua anak wanita atau lebih, maka dua anak wanita ini mendapatkan dua per tiga dari apa? Harta. Adapun istri dari orang yang meninggal, apakah itu satu, dua, atau empat, sama saja, berserikat di dalam seperdelapan. Taib. Adapun paman dari anak ini tidak lain adalah saudara laki-laki dari mayit, saudara laki-laki dari Sa'ad bin Rabi', maka mendapatkan sisa dari mata dari harta. Ya. Taib. Seandainya hartanya yang ditinggalkan adalah 24 bagian, ya. Maka untuk dua anak perempuan ini 2 per 3 dari 20, 24. Taib, 2 per 3, yakni 16 bagian. 16 bagian diberikan untuk dua anak perempuan ini, masing-masing 8 bagian. 16 untuk dua orang wanita ini. Kemudian seperdelapan untuk istrinya, Sa'ad bin Rabi. Yaitu berapa? Tiga bagian. Tiga dengan 16, ya 19. Tersisa berapa bagian? Lima bagian diberikan kepada 6 saudara laki-laki mayit. Wabillahi taufiq. Dan yang seperti ini banyak ma'asyiral ikhwah. Para sahabat Nabi radhiyallahu taala mereka menyaksikan turunnya ayat. Di mana ayat itu turun mereka ngerti. Nah, mereka tahu juga bagaimana Rasul menerapkan ayat itu. Maka jadilah mereka sebagai generasi yang paling mengerti agama Islam ini. Nah, wabillahi taufiq antum juga insya Allah masih ingat kisah Haulah bintu Hakim seorang wanita tua yang dizihar oleh suaminya nah yang juga sudah tua ini sudah nikah lama anak sudah besar-besar ya tiba-tiba sang suami menzihar istrinya Haulah anti ka ummi kamu seperti punggung apa ibuku, yakni kamu anggap seperti ibu saya. Saya tidak akan mengumpuli kamu, juga tidak akan mencerai. Jadi seperti orang yang tergantung sudah. Istri ya bukan, ya dicerai juga apa? Tidak. Terus gimana? Nah, ya. Zihar. Nah, akhirnya bersedihlah wanita ini, haulah ini. Datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu ada Aisyah, di situ ada Rasul SAW. Datang haulah mengadukan masalahnya, mengadukan problemanya kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, nah, diceritakan. Namun Rasul tidak bisa menjawab. Karena tugas Rasul hanya menyampaikan wahyu yang turun pada beliau. Nah, taib. Kemudian pergilah wanita ini dalam keadaan bersedih dan mengadukan urusannya kepada Allah. Maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma الله sami'un basir. Qad sami Allah, sungguh Allah telah mendengar wanita yang datang kepadamu. Ucapan wanita yang menyampaikan masalahnya kepadamu tentang suaminya. Kemudian Rasul tidak bisa menjawab maka wanita ini pun watashtaki ilallah mengajukannya kepada siapa? Allah. Wallahu yasma'u tahawarukuma dan Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. Turun ayat ini. Ketika wanita ini punya problema, ini coba lihat sahabat punya masalah datang kepada man Rasul. Tidak punya permasal tidak punya jawaban. Bagaimana solusinya? Sampai turun ayat. Mereka ngerti kapan turunnya ayat dan mengerti bagaimana Rasul menerapkan ayat itu. Maka jadilah mereka sebagai generasi terbaik umat ini. Taib. Sehingga wajib bagi kita untuk menjadikan mereka sebagai kudwa. Karena yang pertama tadi, Allah telah meridhoi mereka dan mereka telah ridho kepada Allah, mereka telah direkomendasikan oleh Allah menjadi orang terbaik. Kemudian yang kedua, mereka orang yang paling mengerti mata agama, paling mengerti Al-Quran wa sunnah, paling mengerti di mana Al-Quran itu turun? Kepada siapa Al-Quran itu turun? Dan bagaimana Rasul SAW menerapkan ayat itu? Mereka paling mengerti. Nah, dan mereka sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum juga orang-orang yang telah menyebarkan agama Islam ini. Taib dengan harta, tenaga bahkan jiwa mereka. Wallahi ikhwan, tidaklah kita mendapatkan kemuliaan dengan salafiyah ini. Kecuali dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata Allah yang memberikannya. Kemudian juga dengan sebab dakwahnya siapa? Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya ikhwan kita menjadikan mereka sebagai apa? Tolada. Nah. Taib. Ini dua perkara penting yang dengannya kita akan membedakan jalan-jalan ahli sunnati wal jamaah dengan yang lain. Yang pertama, ahli sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab wa sunnah. Di dalam urusan akidah mereka, ibadah mereka, muamalah mereka, adapun ahlul ahwa, mereka tidak berpegang pada Alkitab wa sunnah. Ada yang menjadikan akal mereka sebagai apa? Patokan hawa nafsu mereka, adat istiadat mereka. Nah, kemudian yang kedua, dan ini juga membedakan, bahwasanya untuk memahami Alkitab was Sunnah juga harus mengikuti jalannya man, sahabat. Maka termasuk prinsip. Dari prinsip-prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah al iqtida ubihim, Menjadikan para sahabat menjadi tauladan. Di dalam kita memahami Alkitab was Sunnah, dan telah kita sebutkan beberapa alasan kenapa mereka harus kita jadikan sebagai apa? Toladan. Taib. Ini kurang lebih ma'asyiral ikhwah beberapa poin yang bisa kita sampaikan dan kita istirahat untuk mempersiapkan sholat tuhur.